Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Bak rompang diselingi pula tawa ria penuh candaan serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Aku berjanji di bukit perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Thank you. Dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adik itu laki-laki. Namanya Raki Tanjung. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-18 ini didukung para pemain Ririn sebagai Midenyat, Kasdus sebagai Tuk Dampel, Ifunero sebagai Wulandari, Ferry Fadli sebagai Batara dibantu oleh Sahroni dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Benhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, akhirnya Wulan Dari tahu bahwa Mak Icih itu sebenarnya adalah perempuan cantik yang sering berdiri malam hari di tepi pantai di bawah pohon kemuntung bila saat bulan purnama. Kini wanita cantik itu telah kembali ke negerinya karena dia telah lepas dari hukuman yang telah ditetapkan oleh penguasa negeri Karangpiru. Tapi Wulan Dari tidak pernah merasa takut sedikit pun terhadap wanita cantik yang bernama Indang itu. Karena Wulan Dari sudah merasa dekat, sudah merasa bersahabat. Dan yang paling penting bagi Wulandari bahwa Indang mengatakan kekasih Wulan Dari yang bernama Batara tidak ada di negeri Karangpiru karena Batara memang tidak pernah pergi ke sana. Kini Wulan Dari diajak oleh orang-orang kampung di tepi pantai itu untuk beristirahat di rumah mereka. Mereka merasa kasihan melihat Wulan Dari. tidak pernah tahu kalau ada desa di sini? Tidak. Ah, berarti Nyai telah terpengaruh siluman itu, Nyai. Sehingga Nyai tidak pernah tahu apa-apa lagi, kecuali hanya rumah yang dia ciptakan untuk Nyai. Ah, maaf, Kisanak. Yang aku tempati itu benar-benar sebuah rumah, walau bentuk dan besarnya sangat sederhana. Dan kalau Kisanak tidak percaya, mari kita lihat ke sana. Ayo. Ah, tidak usah, Nyai. Sebaiknya kita temui dulu tetua desa kami. Ah, baiklah. Sejak kemarin aku memang belum pernah bertemu dengan tetua di sini. Walau aku sudah menginap di rumahnya ini satu malam. Kemarin beliau sedang tidak ada di rumah, Nyai. Sekarang sudah pulang? Sudah. Nah, ini tetua desa kami. Maaf, Tok Dampel. Uh, kemarin saya membawa Nyai ini ke rumah Tuk Dampel. Karena Tuk Dampel tidak ada di rumah. Saya minta izin pada Nyi Dampel. Aku sudah dengar dari istriku. Bahkan aku sudah dengar bahwa kalian telah menyelamatkan gadis ini dari pengaruh tenung siluman cantik yang selalu berdiri di bawah pohon kemuntum. Uh, eh, betul, Tuk Dampel. Uh, siapa namamu, Nyai? Bulandari. Bulandari. Uh, ah, aku baru mendengar nama sebagus ini. Hmm. Walau tubuhnya agak kumal, tapi gadis ini cantik sekali. Uh, aku yakin pasti dia berasal dari kaum bangsawan. Eh, dari mana asalmu, Nyai? Desa Mentilin. Mentilin? Di mana itu? Di Kerajaan seraya Oh, di situ. Hah, jauh juga perjalananmu, Nyai. Aku sampai kemari berjalan kaki selama tiga purnama. Ah, bisa jadi. Karena Kerajaan seraya memang cukup jauh dari sini. Uh, apakah kau masih kerabat Kerajaan Darmasraya? Uh, eh, tidak, aku berasal dari rakyat biasa. Hmm, aneh. Wajahnya tidak seperti orang kebanyakan. Bahkan wajahnya seperti bidadari. Eh, Aku dengar kau sudah dipermainkan oleh siluman perempuan itu. A aku tidak tahu. Ya, memang. Kalau orang sudah di dalam pengaruhnya, orang itu tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sekelilingnya. Dan itu yang terjadi pada dirimu, Nyai. Ya, mungkin. Dan juga, aku dengar kau sudah jauh diperdayakan oleh perempuan itu. Sehingga kuburan kau sangka sebuah rumah. Uh, maaf, Tuk Dampel. Aku tidak tinggal di kuburan. Aku benar-benar nah, tinggal di sebuah rumah. Siapa nama pemilik rumah itu, Nyai? Maici. Aku kenal semua penduduk yang bermukim di sepanjang pantai ini, Nyai. Tapi tidak ada yang bernama Maici. Maici itu memang tidak ada, karena dia adalah jelmaan dari Indah. <laughs> Sekarang yakin kau bahwa kau sudah dipermainkan oleh siluman ganas itu, Nyai? Mungkin, tapi aku tidak pernah merasa dipermainkan. <laughs> Kalau begitu nanti kita buktikan bahwa kau memang sudah dipermainkan oleh makhluk itu. Caranya? Kita cari rumah tempat kau tinggal itu. Pasti tidak ada. Mata tetua desa ini jalan sekali. Dia melihatku seperti ingin menelan seluruh tubuhku. Aku harus <laughs> ah, Tapi tidak sekarang. Kau harus istirahat. Kau tampak letih. Terima kasih. Apakah aku sudah boleh pulang untuk dampel? Ya, pulanglah. Dia akan aku jaga di sini. Sehingga dia akan terhindar dari bahaya. Iya, Tuk. Mari, Nyai. Aku pulang dulu. Terima kasih, Kisanak.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 buahnya bergelantungan. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Tapi siang ini Indang tidak akan berdiri di sana. Bahkan malam hari pun, dia tidak akan lagi ada di sana. Karena dia sudah bebas dari hukumannya. Wah, sedih juga aku melihat tempat itu. Padahal kalau nelayan di tepi pantai ini, justru merasa takut dan menghindar bila melintas di dekat pohon kemutung itu. Sekarang Indang tentu sudah berkumpul dengan suaminya bahkan dengan anak-anaknya. Indang sudah bahagia karena cintanya sudah terwujud kembali. Sedangkan aku belum bisa bertemu dengan Kang Batara. Bahkan aku tidak tahu di mana Kang Batara berada. Indang pernah mengatakan bahwa masa-masa percintaan adalah masa-masa yang paling menggelisahkan. Walau masa-masa itu juga adalah masa-masa yang paling indah. Kalau kita bisa melewati masa-masa yang menggelisahkan itu dengan sabar, maka saat bahagia, pasti akan kita nikmati. Ya, kalau dibandingkan dengan aku, Indah menunggu kebahagiaan untuk bisa berkumpul dengan suaminya adalah selama 50 tahun. Sedangkan aku, satu tahun pun belum. Tapi serasa sudah berpisah selama 100 tahun. Oh. Tapi aneh, Indang adalah juga Maici. Oh. Kedua sosok itu sama-sama baik padaku. Masih terbayang di mataku bagaimana Maici setiap malam membuat jala. Jala-jala itu akan dijualnya kepada nelayan yang membutuhkan. Bahkan aku sering diajarkan bagaimana cara membuat jala. Bagaimana cara bersikap di dalam menghadapi hidup yang sulit ini. Maici juga tidak akan aku jumpai lagi. Karena Maici adalah Indang. Tapi aku ingin melihat rumahnya kembali. Semoga aku bisa menemukan rumah itu. Walau nelayan-nelayan di sini mengatakan bahwa rumah itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya sebuah kuburan tua yang terletak di bawah pohon kemuning. Hutan ini memang lebat, tapi aku tidak akan tersesat. Aku hafal betul jalan ke rumah Mama Aku sudah melihat pohon kemuning, tapi aku belum melihat atap rumbai rumah Mama Ichi. Padahal rumah Mama Ici itu ada di sini, di bawah pohon kemuning ini. Tapi kini yang ada hanya sebuah kuburan tua. Batu nisannya sudah berlumut, bahkan batu nisannya sudah mulai hancur. apa ribut-ribut itu? Suara orang-orang kampung. Mereka seperti sedang mencari sesuatu. dengar suara itu. Suara dan Ratu Belisa. Orang-orang kampung itu rupanya mencari aku. Orang-orang kampung itu telah mengepung aku. Kenapa? Betul kan kataku? Gadis ini pasti dibawa lari lagi kemari oleh makhluk itu. Ah, Kidamper mencari aku? Ah, kami mencarimu sejak pagi tadi, Nyai. Dan aku yakin, pastinya Nyai dibawa lagi oleh mereka kemari. Aku tidak dibawa siapa-siapa. Aku kemari atas kemauanku sendiri tuh, Dampel. Iya, iya, iya. Aku mengerti. Tapi kau tidak sadar bahwa kau sebenarnya dibawa mereka kemari. Bahkan kau pasti akan dibawa mereka ke negeri mereka. Kalau aku terangkan pada Tuk Dampel ini bahwa aku bersahabat dengan Indang dengan Maici, dia pasti tidak percaya. Ah, jadi percuma. Ayo, mari kita pulang ke rumahku. Nanti istriku akan berbicara padamu tentang kuburan tua ini.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 Jadi mayat perempuan itu ditemukan orang mengambang di tengah laut, Bulan. Pakaian yang dipakainya persis seperti pakaian yang kau lihat, merah menyala. Mayat perempuan itu juga cantik, persis seperti apa yang kau lihat di bawah pohon kemuntung itu. Lalu mayat perempuan itu dibawa orang ke sana dan dikuburkan di bawah pohon kemuning. Kejadian itu sudah berlalu 50 tahun yang lalu. Dan sejak mayat itu dikuburkan orang di sana, maka hampir setiap malam bulan purnama, perempuan itu berdiri di bawah pohon kemuntung mencari korban. Sehingga jarang orang yang berani melewati pohon kemuntung itu bila malam bulan purnama tiba. Karena pasti melihat dan bertemu dengan perempuan yang bernama Indang itu. Nyendenyat, hmm. dari mana orang tahu kalau nama perempuan yang berdiri di bawah pohon kemuntung itu bernama Indang? Para nelayan sering bertemu dengan perempuan itu di tepi pantai. Bahkan nelayan itu diajak ngobrol dan nelayan yang bertemu itu mau mengobrol dengan Indang. Siapa yang tidak mau ngobrol dengan perempuan cantik, Ulan? Bahkan banyak di antara mereka jatuh cinta dengan perempuan itu. Tapi akhirnya, nelayan yang jatuh cinta itu pasti mati di tangan. Di tangan Indang? Bukan, tapi yang membunuh suami perempuan itu. Ah, pasti Ki Ah, kau tahu rupanya nama suami perempuan itu, Ulan? Apakah kau pernah bertemu? Ya, beberapa kali melihat dari jauh saja. Ah, kau beruntung, Wulan. Biasanya orang yang pernah melihat suami perempuan itu, besok pagi pasti sudah menjadi mayat. Nyidenat ini tidak tahu kalau aku sudah bersahabat dengan Indang. Bahkan aku sudah dianggap sebagai adiknya. Uh, apakah Nyidenat mengalami kejadian ketika mayat Indang itu ditemukan oleh para nelayan 50 tahun yang lalu? Aku mengalaminya. Tapi ketika itu, aku masih kecil. Mungkin sekitar umur 9 sampai 10 tahun. Apakah memang semua makhluk halus itu jahat? Tidak juga. Bahkan ada di seberang lautan sana, perkampungan makhluk halus yang tidak jahat. Nama kampung itu, kalau tidak salah, uh, lupa aku. Tapi orang sering menyebutnya negeri di balik awan. Negeri di balik awan? Apakah Nyi pernah ke sana? Belum. Cerita ini aku dengar dari nelayan-nelayan yang pernah terdampar di sana, Wulan. Bila perahu mereka dibawa arus karena hari badai, jadi negeri itu berada di tepi pantai. Oh, begitu. Nelayan-nelayan itu bahkan diselamatkan oleh penghuni negeri itu. Hanya tidak semua orang bisa melihat negeri itu. Hanya kalau bernasib mujur saja, orang bisa melihat negeri di balik awan itu, Bulan. Kenapa begitu, Nyi? Entahlah. Tapi kata orang-orang yang pernah terdampar di sana, negeri itu memang diselimuti oleh awan yang sangat tebal. Tapi Indang dan suaminya juga makhluk yang baik, Nyedenyat. Ah, itu kan karena nasibmu sedang mujur saja, Wulan. Kalau tidak, kamu pasti sudah mengambang di laut menjadi mayat. Ah, aku jadi tidak mengerti apa yang Nyi Denyat ceritakan berbeda dengan apa yang aku alami. Sudah satu bulan aku berdiam di tepi pantai ini. Tapi aku tetap tidak bisa melangkah ke sana. Ah, awan ini tebal sekali. Sehingga aku tidak tahu harus melangkah kemana. Tapi aku yakin, Kidaksa pasti membawa lari kepala majikannya ke sana. Hei, aku mendengar suara-suara ramai di sana. Oh, bagaimana caranya aku supaya bisa masuk ke sana? Segala upaya telah aku coba, tapi hasilnya tidak ada. Kalau aku tinggalkan tempat ini, maka berarti aku meninggalkan kesempatan untuk menghancurkan Mak Rompang. <sighs> Apakah aku kembali saja ke desa Bojong Nangka? Lalu aku tanyakan pada Aki Sangkala, bagaimana caranya memasuki daerah ini? Nah, tapi percuma, Aki Sangkala bahkan melarang aku kemari. Karena dia mengatakan tempat ini angker. Ah, sulit juga. Sementara mungkin Mak Rompang sedang memperhatikan aku sambil mentertawakan aku. Aku yakin Mak Rompang sedang membuat tempat persembunyian lagi di sini. Eh, iya ya. Bukankah aku memiliki tusuk konde Mak Rompang? Bukankah dengan tusuk konde itu aku bisa memasuki tempat-tempat persembunyian Mak Ah. Nah, ini dia. Aku yakin tusuk konde ini bisa membawaku ke tempat Mak Rompang. Kalau memang Mak Rompang bersembunyi di dalam kumpulan awan ini. Sekarang tusuk konde ini sudah berada di dalam genggamanku. Bukakan segala penghalang yang ada di hadapanku. Karena aku akan memasuki tempat ini. Awan yang bergumpal-gumpal di hadapanku tadi menghilang. Kini aku melihat sebuah negeri yang indah terletak di tepi sebuah pantai.